Sebagaimana yang telah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu, penjelasan keutamaan Al-Qur'anul Karim secara umum keutamaan surat-surat yang ada di dalamnya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, penjelasan kemuliaan Al-Quranul Karim, dan keagungan kalamullah Azza wa Jal <clears throat> secara umum bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalam Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala wahyunya yang diturunkan olehnya kepada setiap eh, kepada Nabi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam <clears throat> maka pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu penjelasan tafadul suaril Quran yaitu sebagian surat-surat yang ada di dalam Al-Quran mempunyai keutamaan dibandingkan dari surat-surat yang lainnya. Walaupun secara umum kita katakan semua yang ada di dalam Al-Quran adalah kalam Allah Allah subhanahu wa taala firman Allah subhanahu wa taala yang mempunyai kemuliaan yang tidak mempunyai aib sama sekali yang pada setiap suratnya bahkan setiap hurufnya dari susunan-susunannya adalah sebagai mukjizat yang tidak akan mungkin dirubah yang tidak akan mungkin orang-orang zalim, dari orang-orang kafir untuk merubah Al-Qur'anul Karim walaupun mereka saling bantu membantu di antara mereka. Mereka tidak akan bisa membuat semisal Al-Qur'anul Karim. Maka secara umum Al-Qur'anul Karim dia mempunyai keutamaan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya setiap bacaan setiap hurufnya bacaan setiap huruf diberikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Nabi SAW katakan, La akulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi, al alif harf, wal lam harf, wa mim harf. Alif satu huruf, lam huruf yang lain lagi, mim huruf yang lain lagi. Maka seseorang apabila membaca alif lam mim maka sudah dia sudah sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dan setelahnya setelahnya apabila dia lanjutkan bacaan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebagian surat dari sisi maknanya dia lebih utama dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya dari sisi ayat-ayat yang yang berbicara di dalamnya karena fa inna dzikrullahi tabaraka wa taala karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya, mentadabburinya, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana seorang tidak sebagaimana seorang membaca selain daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan bahwasanya satu ayatnya, satu eh, satu hurufnya mereka mendapatkan 10 kebaikan. Maka kalau seandainya dia baca, dia baca satu halaman maka dihitung berapa hurufnya kemudian dikalikan 10. Segitu yang dia dapatkan dari kebaikan, dari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala fa innal qur'ana fa innal qur'anal karim maka sesungguhnya al-qur'anul karim wa in kana kulluhu wa in kana kulluhu kalam Allah illa annal kalam naw'an Al-Quranul Karim semuanya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Tapi di dalam kalamnya tersebut ada dua macam. Imma insya wa imma ikhbar. Di dalamnya terdapat insya yaitu berupa penetapan-penetapan syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana tidak ada mengandung sedikit pun e, <clears throat> pemberatan kepada umat dan unsur-unsur kedustaan dan lain sebagainya karena ini adalah kalam Rabbil alamin. <clears throat> Seperti eh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah dan juga Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Wa ma rasulu fakhuzuhu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah oleh kalian. Ini adalah perintah, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang oleh Nabi kalian tinggalkan, ini adalah larangan. Larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah untuk mengikuti Nabi dan larangannya untuk dan larangan Nabi dan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di dalamnya ada ada akhbar yaitu ada berita-berita kosas, yaitu cerita-cerita baik umat-umat yang terdahulu baik yang akan datang atau yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berita Allah Subhanahu Wa Taala tentang tentang dirinya tentang aras Allah Subhanahu wa taala dan semua kabar-kabar yang ada di dalamnya adalah kabar-kabar yang benar, berita yang benar yang tidak mengandung unsur-unsur kedustaan. Karena Al-Qur'anul Karim kalamu Rabbil alamin adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mengandung saat sedikit pun unsur-unsur kedustaan. Oleh karena itu apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an semuanya itu adalah kejadian-kejadian yang telah terjadi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Kahfi tentang surat eh, tentang orang yang ada di dalam gua yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, Zulkarnain itu raja dunia yang pernah menguasai dunia ini. Kisah Firaun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dengan sangat rinci Kisahnya dengan Fir'aun dengan dengan Nabi Musa alaihi salam. Kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah ceritakan satu satu surat penuh. Dari awalnya sampai akhirnya Allah bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan cerita para nabi-nabi, cerita orang-orang zalim di zaman dahulu dari umat-umat nabi dan cerita orang-orang saleh dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Semua cerita ini satu pun tidak ada mengundung unsur kedustaan dan tidak pula mengandung salah di dalam dalam dalam menetapkan kisah-kisah tersebut yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan adalah Rabbul Alamin yang tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an yaitu ada insya dan ada akhbar. Termasuk juga yaitu kabar kabar yang yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, kabar Allah Subhanahu wa taala tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya bahwasanya dia mempunyai nama, dia mempunyai sifat sehingga makhluknya mengenalnya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan yang wajib ditetapkan oleh setiap kaum muslimin, setiap orang yang beriman Ya, menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min raibin fi anna nusus tidak ada keraguan bahwasanya di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim yang semua al-mustamala ala tauhidillah yang terkandung di dalamnya tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim berbicara tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala min awwalihi ila akhirih. Mulai dari awalnya sampai akhirnya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Berbicara tentang masalah tauhid. <clears throat> Wal khabar an asma'ihi wa sifatihi. Kabar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembicaraan-pembicaraan itu ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tauhid, ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala afdal min ghairiha. Itu lebih afdal. Itu dari sisi maknanya, dibandingkan dengan ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana kondisi Firaun, bagaimana kisah-kisah nabi-nabi yang yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Itu bahwasanya sebagaimana yang dikatakan bahwasanya berbicara atau ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ini lebih afdal dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita katakan eh, bahwasanya eh, surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana di dalamnya mengandung tauhid. Katakanlah Allahu Allahu ahad. Itu Allah yang Maha Esa. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad yang tidak dia beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang satu pun tidak ada sama eh, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan masalah Allah, berkaitan dengan masalah tauhid. Tentunya surat ini lebih afdal secara makna dibandingkan dengan eh, surah Al-Lahab yang dia bercerita tentang uh, Abu Lahab, Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Allah ceritakan tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Sampai ayat setelahnya bercerita tentang Abu Lahab, maka tentunya ayat-ayat yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang namanya, tentang sifatnya lebih afdal dibandingkan dengan surat-surat yang bercerita atau ayat-ayat yang bercerita tentang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kata kata secara umum semua Al-Qur'an itu adalah mempunyai kemuliaan, mempunyai keutamaan. Akan tetapi satu sama lain yang mempunyai ada keutamaan-keutamaan khusus ketika ayat tersebut berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ayat tersebut lebih afdal dibandingkan dengan ayat-ayat yang tidak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha tafadul baina suwar wal ayat laisa bi'tibari nisbatihi ila al maka adanya ayat-ayat ataupun surat-surat yang lebih utama dibandingkan dengan surat-surat yang lain ini bukan ditinjau dari eh, dari sisi yang berbicara ya. karena fa'innal mutakallim bihi wahid karena yang berbicara adalah satu yaitu Allah Subhanahu wa taala karena semuanya mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya adalah Allah tidak ada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalamnya Qala qala qala Musa qala Firaun. Ya. Atau qala qala begitu Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang mereka. Ini adalah kalam Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan tentang bagaimana mereka berucap dahulu. Allah kabarkan ini adalah kalam Allah. <clears throat> Jadi dari sisi yang berbicara ini adalah eh, satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mutakallim bihi wahidun wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Walakin bi'tibar ma'anihi allati takallam biha akan tetapi dari sisi ya, makna-makna itu makna-makna allati takallam biha yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya ya, wa bi'tibari alfadhihil mubayyinah lima'anihi dan dari sisi lafaz-lafaznya yang menjelaskan makna-maknanya wan nusus wal athar fi tafdhili kalamillah demikian juga dari sisi adanya nas-nas yaitu riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan ya, bahwasanya surat ini mempunyai keutamaan begini. Ba'duhu ala ba'din kathiratun jiddan menunjukkan bahwasanya satu sama lainnya saling mempunyai keutamaan. Ya, sangat banyak didapatkan ya, dari asar-asar tersebut atau dari eh, hadis-hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu faddala min as-suwar suratul Fatihah. Nabi SAW ya telah sahih dari Nabi SAW ya, menyebutkan keutamaan yaitu surah Al-Fatihah. <clears throat> surah Al-Fatihah. Wa akhbara annahu lam yun lam yun, lam yunzil fit Taurah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Ya, dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya Surat Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan semisalnya di dalam di dalam Taurat. Tak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Semisal uh, surat Al-Fatihah. Wala fil Injil. Dan tidak pula tidak pula pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepertinya di dalam Injil, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nabi Isa alaihi salam. Wala fi Zabur, tidak pula dalam kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud salam Dan hanya Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an ini, surah Al-Fatihah ini tidak ada tidak tidak mempunyai tandingan. Di satu-satunya surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang tidak ada masilnya tidak ada tandingannya di dalam dalam Al-Qur'anul Karim wa akhbar annaha ummul Quran. Allah kabarkan bahwasanya dia adalah ummul Quran <clears throat> dan dia mempunyai nama yang banyak sebagaimana yang disebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya dia mempunyai 12 nama. Banyaknya nama surah Al-Fatihah ini menunjukkan keagungan, kemuliaan surat tersebut. Di antaranya ada Ummul Kitab. Juga Allah Subhanahu wa taala katakan Al-Masani dan yang lainnya. Al-Fatihah dari nama-nama al dari nama-nama surah Al-Fatihah ini. <clears throat> Diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi di dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala Ali bin Abi, Abi ala Ubay bin Ka'b فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي وهو يصلي فالتفت أبي فلم يجبه وصلى أبي وخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام ما منعك يا أبي أن, تجيب أن, أن تجيبني إذا دعوتك فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة قال أفلم تجب فيما أوحى الله, أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى ولا أعود إن شاء الله قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا, ولا في الإنجيل ولا في, في الزابر ولا في القرآن مثله قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة قال فقرأ, فقرأ أم القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW suatu ketika dia keluar kepada Ubay bin Kaab Maka Nabi SAW berkata kepada Ubay, ya Ubay. Nabi SAW memanggil, wahai Ubay. Sedangkan Ubay ketika itu sedang melakukan salat. Faltafata, maka berpalinglah Ubay. Ya. Falam yujibhu. Akan tapi Nabi SAW, uh, eh, Ubay tidak menjawab uh, Nabi SAW. Karena dia dalam keadaan salat, Ubay tidak menjawab uh, panggilan Nabi SAW. Wasalla Ubay wa khaffaf. Nabi SAW, uh, Ubay terus salat, akan tapi dia meringankan salatnya kemudian dia berpaling kepada Rasul SAW atau dia pergi kepada Nabi SAW setelah salat maka dia ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah dijawab oleh Nabi SAW, eh, Nabi SAW wa alaikassalam maka Nabi SAW katakan kepada Ubay wahai Ubay apa yang menghalangimu kenapa kamu tidak menjawab panggilanku tadi tidakkah kamu kenapa kamu tidak menjawab panggilanku tadi kata Nabi SAW maka Ubay mengatakan saya dalam keadaan salat ya Rasulullah. Nabi SAW menimpali perkataan Ubay, apakah kamu tidak mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadaku? Allah katakan di dalam surat Al-Anfal ayat 24, "Anistajibu hendaklah kalian mengistijabahkan yaitu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan rasulnya ketika ketika dia memanggil kalian. Apakah kamu tidak mendengar ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Maka Ubay mengatakan, "Iya, saya mendengarnya ya Rasulullah." Wala a'udu Allah saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah apabila dia memanggil dan Nabi SAW apabila dia memanggil maka hendaklah diistijabahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perhatikan Ubay bin Ka'ab. Yang dia dalam keadaan salat Nabi SAW katakan ketika Nabi SAW memanggil hendaklah diistijabahkan. Bagaimana dengan kondisi kaum muslimin? Yang kita lihat di zaman sekarang ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhitab mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitab mereka, memanggil mereka, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, yang beriman, masuklah kalian kepada Islam seluruhnya, secara menyeluruh, secara kafah akan tapi mereka tidak mengijabahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW memanggil mereka untuk men, untuk melaksanakan ini, untuk melakukan ini, Nabi SAW perintahkan. Ketika Nabi SAW memanggil mereka untuk meninggalkan ini, lam la, la yastajibun. Tapi mereka tidak mengistijabahkan panggilan Nabi saw <clears throat> Mereka durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah saw <clears throat> Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Qala bala." Iya, saya mengetahui ya Rasulullah. Dan saya tidak akan ulangi lagi. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yunzal fit Taurat? Maukah aku ajarkan, maukah kamu aku ajarkan surat yang tidak pernah diturunkan oleh Allah di dalam Taurat? Yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Injil dan tidak pula di dalam Zabur? dan tidak ada pula tandingannya di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya dia adalah uh, surat satu-satunya maka kata Ubay na'am ya Rasulullah maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa taqra fi shalah apa yang kamu baca bagaimana kamu membaca dalam Al-Qur'an dalam salat qala faqara ummul Qur'an Ubay mengatakan membaca Ummul Quran yaitu surah Al-Fatihah. Maka Nabi SAW mengatakan, Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Surat yang tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak pula di dalam Injil, tidak pula di dalam Zabur, dan tidak pula di dalam ada di dalam Al-Quran tandingannya. Wa innaha sab'un minal mathani. Bahwasanya dia tujuh ayat yang di dalamnya memuji wal Qur'anul wal Qur'anul Azim dan dia adalah Al-Qur'anul Azim yang diberikan alladzi yang diberikan kepadanya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, diriwayatkan oleh uh, Imam At-Tirmizi dan disahihkan Al-Albani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah. Dengannya kita membaca di dalam Al-Qur'an dan padanya ada tujuh ayat yang dimulai dari surat eh, dari bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan dengan uh, semuanya adalah memuji memuji Allah Subhanahu wa taala yang, yang Allah yang Nabi SAW perintahkan kita untuk membacanya di dalam salat-salat kita yang dilakukan oleh seseorang ketika ia melakukan salat minimalnya paling kurangnya yaitu 17 kali dia baca di dalam sehari semalam. Kalau seandainya dia tidak menegakkan salat-salat sunat yang lain, maka apabila dia tegakkan salat sunat yang lain, maka alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya kalaulah seandainya dia hanya menegakkan 12 rakaat yang itu adalah sunat muakkad uh, sunat rawatib yang muakkad maka tentunya sudah ditambah dengan 12 12 kali 17 ditambah 7 17 eh, ditambah 12 Dan kalau seandainya dia dia lakukan yang ghairu rawat eh, yang ghairu muakkadnya atau dia tambah lagi dengan surat sunat yang lainnya maka sudah berapa kali dia membaca surah al-fatihah <clears throat> kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran ia sab'ul mathani yaitu Ummul Quran dia adalah tujuh ayat yang yang mem, yang memuji-muji di dalamnya wal Quranul Azim dan dia adalah Al-Quran yang Al-Azim yang agung wa min fadli hadhihi surah dan di antara eh, keutamaan surat yang mulia ini annaha la salata liman lam yaqra biha. Bahwasanya tidak sah salat seseorang yang apabila dia tidak membaca surat ini di dalam salatnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu wa kullu salatin setiap salat lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj. Ya, juga sebagaimana Nabi SAW katakan, setiap salat yang apabila tidak dibaca surah Al-Fatihah, di dalamnya padahal ia hafal, maka suratnya eh, maka salat dia itu khidaj. Ini dikatakan oleh Nabi SAW ghairu tamam. Itu tidak sempurna. Sebagaimana dikeluarkan oleh e, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an" Barang siapa yang salat yang ia tidak membaca di dalam salatnya Ummul Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah fahuwa khidaj. Sampai tiga kali Nabi SAW. Fahuwa khidaj. Fahuwa khidaj. Fahuwa khidaj. Terakhir Nabi SAW katakan. Ghairu tamam. Yaitu kurang salatnya. Kurang salatnya sampai tiga kali Nabi SAW mengatakan. Maka fakila li Abi Hurairah. Ada yang berkata kepada Abu Hurairah. Inna nakuna. Inna nakunu wara al-imam. Faqala ikra' biha fi nafsik. Bagaimana kami di, belakang imam. Maka e, dikatakan kepadanya. Ikra' fi nafsik. Bacalah pada diri kalian. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, yaitu qasamtus salata, aku membagi salat itu baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat tersebut yaitu menjadi dua bagian. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Yaitu aku membagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian baini wa baina abdi yaitu antaraku dengan antara hambaku menjadi dua menjadi dua bagian. Wali abdi masal bagi hambaku apa yang ia minta. Faida qala al-abdu apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamada. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanur Rahim apabila uh, apabila ia mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang maka Allah Subhanahu wa taala berkata, berkata asna alayya 'abdi hambaku memujiku wa idza qala maliki yaumiddin yaitu yang menguasai hari pembalasan maka dijawab oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Majjadan majjadani abdi hambaku memujiku. Wa qala marrah fawwada ilayya abdi. Dan sekali dia ucapkan hambaku menyerahkan kepadaku urusan-urusannya. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka apabila hambaku mengucapkan iya karena abu dua iya karena stain. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka Allah katakan hadhi baini wa baina abdi. Ini adalah antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masal Bagi hambaku apa yang ia minta. Fa'idha qala. Maka apabila, ketika, eh, apabila ia ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang telah kamu berikan nikmat kepada mereka ghairal ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan jalan-jalan orang-orang yang kamu yang kamu murkai dan bukan pula jalan-jalan orang yang orang-orang yang tersesat maka Allah Subhanahu wa taala katakan hadza li abdi wa li abdi ma ini bagi hambaku maka bagi hambaku apa yang ia minta. Allah berikan apa yang diinginkan oleh hambanya. <clears throat> Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Fatihah mempunyai kemuliaan. <clears throat> Mempunyai keutamaan yang sangat dalam. Pada makna-maknanya. yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian kata uh, pengarang fahadihil ahadis, hadis-hadis ini yang kita sebutkan di atas, tadullu ala azim qadri hadhihi surah. Menunjukkan mulianya, agungnya surat yang mulia ini. Surah Al-Fatihah ini. Wa annaha a'zam suwaril Qur'an bahwasanya ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Bal justru lam yunzal fit Taurat tidak diturunkan di dalam Taurat. Tidak Allah turunkan di dalam Injil. Tidak Allah berikan kepada Musa, tidak Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan tidak Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan hanya satu surat ini saja yang ada di dalam Al-Quran dan tidak ada yang lainnya yang sepertinya. Dan dia umul Quran sebagaimana kita katakan. Fal Quranu kulluhu tafsirun laha wa syarhun limujmaliha. Bahwasanya Al-Quran semuanya itu, mulai dari surah Al-Baqarahnya sampai An-Nasnya, adalah sebagai tafsir dari surah Al-Fatihah. Penjelasan mujmal dari ayat-ayatnya. Ayat yang tujuh ini ditafsirkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kandungannya semua isi dari Al-Qur'anul Karim. Agungnya menuju agungnya kalimat tersebut. <clears throat> Karena di dalamnya mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ketika seorang membacanya dari bismillahirrahmanirrahim sudah dia dapatkan yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yaitu tauhidul tauhidul asma Wa sifat. Allah sebutkan di antara namanya Ar-Rahmanur Rahim. Ia sifatkan dirinya dengan Ar-Rahmanur Rahim. Rabbil alamin, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb sekalian alam ini. Adalah Rabb untuk semua alam semesta ini. Rabb bermakna al khalik Al-Mudabbir, yaitu Rab yaitu yang sang pencipta. Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Dan tidak ada satupun dari alam ini kecuali di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak katakan Rabbul Muttaqin, Rabbun Nas, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini. Al-Alamin, Al-Alam sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam surat di dalam kitab Usulus Salasa yaitu al-alamin, al-alam kullu wallah. Alam adalah segala sesuatu selain daripada Allah. Maka selain daripada Allah itu semuanya alam. Semuanya adalah alam dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya alam semesta ini. Adalah sang penciptanya alam semesta ini yang mengatur alam semesta ini dan tidak ada satupun yang tidak Allah Subhanahu wa taala atur. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Mulai dari perkara yang besar, arsy Allah Subhanahu wa taala, langit Allah Subhanahu wa taala, buminya dan makhluk yang ada di dalamnya dan yang ada di langit sana dan makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tidak ada yang luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Oleh karena itu kita memuji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. <clears throat> Rabb semesta alam. Dan sepantasnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana Nabi SAW katakan, Ma amallahu ala abdi, ala abdi ni'mah. Tidak satu pun, tidak satu nikmat pun yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian yang ucapkan Alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdal mimma akhas terkecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan lebih afdal dibandingkan dengan apa yang ia ambil. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kondisi seseorang. Ketika dia dalam keadaan musibah, Nabi SAW ajarkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala puji. Ketika seorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang sempurnalah kesalihan. Semuanya kita mengucapkan alhamdulillah. Nikmatnya kita ucapkan alhamdulillah, musibahnya kita ucapkan alhamdulillah. Ar-Rahmanur Rahim, Allah sifatkan Allah Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang mana Ar-Rahman? Rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Tidak ada satupun kecuali mereka mendapatkan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir. Mereka mendapatkan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena rahmannya Allah, orang kafir tidak akan bisa hidup. Kalau bukan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka tidak akan bisa hidup. Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Mengasihi hambanya dari orang-orang yang beriman. Al-muttaqin al-mu'minin, dari hamba-hambanya yang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah oleh karena itu Nabi SAW itu uh, oleh karena itu kata eh, Ar-Rahman adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dinamakan dan disifatkan kepada kepada makhluk ini. Berbeda dengan Rahim. Bahasanya Nabi SAW, bahasanya Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi SAW dengan Ar-Rahim. Raufun Rahim. Nabi SAW Allah sifatkan dengan Rauf, dengan Rahim. Akan tapi dengan Ar-Rahman. Tidak boleh seorang menamakan dirinya dengan terkecuali dengan menyandarkan dengan Abdun. Yaitu Abdurrahman. Oleh karena itu Musailama Al-Kadzab. <clears throat> Dahulu yang mana dia menamakan dengannya Rahman. Rahmanul Yamamah makin tersingkaplah maka tersingkaplah kedustaan-kedustaan dia. Bahwasanya kata Rahman ini tidak bisa diberikan kepada makhluk. Tidak bisa disifatkan kepada makhluk. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kepada siapa lagi kita beribadah? bahwasanya dia adalah la ilaha illallah. Itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Dan akhir sampai akhir surat dari surah Al-Fatihah. <clears throat> Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, "Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Beliau mengatakan, "I'lam anna hadhihi surah." Ketahuilah bahwasanya surat yang mulia ini ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah atam istimal wa tadammuniha akmala tadammun. Bahasanya surat yang mulia ini itu terkandung atas induk-induk dari apa yang dituntut. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah uh, Al-Qur'anul Karim mulai dari Al-Baqarah sampai surah An-Nasnya adalah syuruh. Penjelasan dari penjelasan secara mujmal dari surat Al-Fatihah. Fashtamalat al-ta'rif bil ma'bud yang mana di dalamnya yaitu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang yang diibadahi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisalasati asma dengan tiga nama yang Allah sebutkan di dalamnya. Marja'ul asmaul husna was sifatul ula. Was sifatul ulya. Dan yang mana tiga nama ini kembali kepadanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wahya Allah, Warrab, Warrahman. Itu nama ini yang Allah sebutkan di dalamnya itu Allah pada firman-Nya Bismillah. Ar-Rabb pada firman-Nya Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Dan Ar-Rahman pada firman-Nya Ar-Rahmanur Rahim. Wa buniyat as-surah 'alal ilahiyyah war-rububiyyah war-rahmah. Oleh karena oleh karena itu surat ini itu di dalamnya ada uluhiyah, berbicara tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah yang berhak diibadahi. Oleh karena itu dikatakan dalamnya dalam surat tersebut iya iya karena abud wa iya karena stain. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Menetapkan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahannya uluhiyah ini hanya milik sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini membatalkan semua bentuk sesembahan selain daripada Allah. Membatalkan semua bentuk jenis-jenis ilah-ilah yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Membatalkan semua hujah-hujah dari ahli-ahli dari ahli-ahli kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lafaz yang yang tersusun yang mengandung bahwasanya ubudiyah itu hanya eh, penghambaan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in dengan cara mendahul mendahulukan mengakhir eh, mendahulukan eh, eh, maf'ulnya. Allah dahulukan maf'ulnya. Objeknya. Kemudian Allah akhirkan fi'il dan fa'ilnya. Yang mana menurut ini menunjukkan itu litaksis yaitu kekhususan itu bahasanya maknanya adalah hanya. Itu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Menunjukkan bahasanya selain daripada Allah tidak berhak diibadahi. Selain daripada Allah tidak berhak diminta pertolongan. Dan hanya Allah yang berhak semua itu. <clears throat> Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada rububiyah. <clears throat> menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan ketika Allah Subhanahu wa taala katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah katakan segala puji alhamdulillah segala puji bagi Allah rabbil alamin. Rabb semesta alam sebagaimana yang telah kita sebutkan. Rabb sang pencipta sang pemelihara yang mengatur alam semesta ini. Makna Rabb yang mengatur alam semesta ini. Al-Mudabbir. Al-Khalqu Al-Mudabbir. Al-Malik. Yang menguasai alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Penetapan rububiyah Allah. Penetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua alam semesta ini. Penetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang yang mengatur semua alam semesta ini. Yang menguasai alam semesta ini. Oleh karena itu Allah tetapkan setelahnya dari surat tersebut ia iyyaka na'budu wa iyyaka stain yaitu uluhiyah <clears throat> yaitu ditetapkan hanya kepada Rabb yang menguasai dan yang menciptakan serta yang memelihara alam semesta ini. <clears throat> Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan rahmah itu Ar-Rahmanur Rahim sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ila an qala tadammanat itsbatul ma'ad bahwasanya di dalam surat tersebut penetapan tentang adanya hari yang hari pembalasan yaitu hari yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Allah tetapkan di dalam surat Al-Fatihah tentang adanya hari pembalasan. Hari yang mana di sana semua para hamba Allah kumpulkan kemudian dihisaplah amalan mereka dan dan mereka itu terbagi kepada dua pembagian al as, as suada wal ashkia orang-orang yang beruntung orang-orang yang ber, yang berbahagia dan orang-orang yang celaka fas suadau ilal jannah fas suadauhu fas suada masiruhum ilal jannah orang-orang yang beruntung orang-orang maka jalan mereka adalah ke surga wal ashqiya adapun orang-orang yang celaka masiruhum ilan nar mereka mengarah kepada neraka wa ibad bahwasanya di dalamnya ada menyebutkan tentang pembalasan pembalasan terhadap amalan-amalan seorang hamba baik amalan baiknya ataupun amalan buruknya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai hakimnya dengan dengan menghukumi mereka dengan seadil-adilnya wa tahta qawlihi maliki yaumiddin wa tadammanat itsbatun nubuwah dan di bawah firman Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin di bawahnya menetapkan tentang kenabian min jihatin adidah dari dari sisi-sisi yang sangat banyak Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. ثم أطال النف... النفس رحمه الله في بيان ما تضمنته هذه السورة من أمهات المطالب. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan tentang <clears throat> sepanjang-panjangnya mengarang satu satu satu kitab yang sangat besar yaitu tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat dari surah dari surah Al-Fatihah. Wa min huna <clears throat> fa innahu yata'akkad ala kulli muslim. Oleh karena itu seorang seorang muslim hendaklah ia mengagungkan surat yang mulia ini dengan sebenar-benarnya. Men menghafalnya, tentunya setiap kaum muslimin menghafalnya mulai dari mereka kecil. Membacanya, mempelajarinya, mentadabburnya. Fal muslim yaqra'uha fi salatil maktubah muslim, seorang muslim membacanya dalam salat salat salat wajib 17 kali dalam sehari semalam. Wa idza kana muhafizan 'ala nawafil kalau seandainya dia melakukan salat-salat sunatnya atau 'ala kathirin minha fa innahu yaqra'uha marratin kathira. Kalau dia tambah lagi dengan salat-salat sunatnya, maka lebih dari 17 kali dia baca dalam seharinya. Dibanding eh, dikalikan dengan setahunnya, dikalikan dengan dengan seumur hidupnya semenjak ia melakukan salat sampai dia meninggal dunia. Sudah berapa kali dia menegak, membaca surah Al-Fatihah. Tidak terhitung banyaknya. Sepanjang umurnya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min asaf annaka ma'a dhalika fi ba'dil muslimin. Man la yuhsin kira'ata hadihi surat hadihi surah karimah. Tetapi yang sangat kita sayangkan, sebagian kaum muslimin, khususnya eh, khususnya mereka orang-orang ajamnya yang yang mereka jauh dari didikan aram, uh, agama. Kita dapatkan mereka membaca surah Al-Fatihah ini tanpa memperhatikan tajwid, tanpa tidak membacanya dengan dengan dengan dengan apa yang di, yang diinginkan, tidak dengan tartil. Banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya, mempanjangkan yang pendek. Justru terkadang kita dapatkan mereka membacanya tidak dengan uh, makhraj-makhraj eh, hurufnya tidak sesuai dengan eh, bacaan-bacaan yang aslinya. Bal rubbama yalhan fiha lahanan yafsid ma'naha. Atau bisa jadi dia ada membacanya dengan kesalahan yang sampai merusak makna. Ya. <clears throat> yang kalau umpamanya dia baca eh, an'amta alaihim dia baca an'amtu alaihim maka ini kesalahan yang besar akan berbalik maknanya 180 derajat أو ترى فيهم ما لم من لا من لا yu'na bi tadabburiha wa tafaqquhiha wa tafahhumiha wa justru sebagian kita dapatkan di antara mereka yaitu mereka membaca surat ini la la yatadabbar biha dia tidak mentadabbur tidak tidak memikirkan ayat yang mulia ini tidak memahami makna-makna yang ada di dalamnya tidak mengetahui tunjukan-tunjukan ayat yang mulia ini maka hambar bagi dia surah Al-Fatihah. Hambar bagi seorang membaca surah Al-Fatihah. Kalau seandainya dia tidak mengetahui kandungannya, hukum-hukum yang ada di dalamnya, wal wajib min ibadallah, wal wajib min ibadillahil mu'minin, yang wajib bagi seorang hamba, semuanya adalah mengagungkan surat yang mulia ini. Membacanya dengan sebenar-benarnya dan wahya a'zamu suwaril Quran bahasanya dia adalah surat yang sangat agung dalam Al-Quran yang mana dalam surat tersebut juga surat ruqyah yaitu surat yang bisa dijadikan oleh seseorang untuk meruqyah berobat yang ya, berobat dengannya yaitu mengeluarkan orang-orang yang yang kerasukan jin mengeluarkan jin dari dari tubuhnya atau dia apabila dia mendapatkan sakit jasmani maka alangkah baiknya dia berobat dengan surah Al-Fatihah dan kalau dan yang lebih ampuh lagi, surat ini apabila dia tadabbur makna-maknanya, mengetahui makna-maknanya, akan mengobati kesesatan-kesesatan, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri seseorang. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa tallahi demi Allah, la tajid maqalatan fasidah." wala bid'atan batilatan illa wa fatihatul kitab mutadamminatun liraddiha wa ibtaliha bi aqrabit turuq wa asahhi wa awdahiha ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحها وموضع الدلالة عليه ومن ومنزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalian tidak akan demi Allah, kalian tidak akan dapatkan perkataan yang rusak, bid'ah yang batil, terkecuali dalam soal Fatihah ada bantahan terhadap mereka. Bagi orang yang memahaminya, membatalkan apa yang eh, dakwah-dakwah mereka, membatalkan apa yang mereka ucapkan dengan sejelas-jelasnya, dengan jalan yang sehalus-halusnya. Dan kamu tidak dapatkan satu pintu dari pintu-pintu ma'ariful ilahiyah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan hati serta obat-obatnya dari penyakit-penyakit dari penyakit-penyakit hati tersebut terkecuali kamu dapatkan di dalam surah Al-Fatihah obat dari dari itu semuanya bagi orang yang memahami makna surah Al-Fatihah. Wallahu taala alam semoga bermanfaat apa yang yang yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaik. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم